رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله masih ada satu Sabtu lagi sama satu Sabtu lagi tenang ini kita insya Allah masih ada dua kali lagi setelah ini Sabtu depan satu satunya lagi penutupan ya pas azan Syaban tuh termasuk Syaban 7 atau 8 Syaban kalau nggak salah ya Nah. nah. Sampai mana pembahasan kita kemarin? Nah, kemarin kita bahas tentang pujian. Iya. Yeah. Eh, terus kalau nggak salah antum pada punya PR dari aneh. Hah? Ada yang udah selesai belum tuh tulisannya? Yang udah anda pengen lihat diri coba. <laughs> Ada nggak di sini teman-teman yang yang yang ngumpulin tentang rokok? Nggak ada sama sekali. Mana dia anda melihat? tapi dikit banget nih lebar insya Allah berkah mudah-mudahan Allah bukain hatinya ente <laughs> ini katanya Rokok dapat menyebabkan penyakit pada jantung, paru-paru, kanker, wanita hamil dan menyusui. Ya, akhir. Apa ini? Cara supaya berhenti rokok Ganti dengan makanan yang ringan permen, makanan kecil. Kurangi jumlah rokok setiap harinya. Terus punya niat, tekad yang kuat untuk berhenti merokok. Terus ingat pesan dari perusahaan rokok. Merokok dapat membunuhmu. <laughs> Udah. Dan pegang. Makasih ya. Anda nggak tahu kemarin bukan kemarin, kayaknya semalam. Ada mungkin dari jamaah wakaf atau siapa Anda nggak tahu. Yang jelas semalam atau kemarin ada yang ada orang kirim di twitternya aneh tentang masalah rokok. Waduh, cakep banget. Panjang banget lagi dua seri. yang jelas tuh boleh saya pikir eh, dari situ insya Allah di print diringkas ya kita bagi seperti saya bilang Ramadan nih momen yang tepat untuk berhenti merokok insya Allah mudah-mudahan dikasih taufik oleh Allah Ramadan momen bakal berhenti merokok ya usahin. saya tanya nih kemarin siapa yang duduk depan saya sini yang apa ya udah berhenti rokok berhasil siapa oh ente uh, sebulan cukup gak tuh untuk proses berhenti merokok <laughs> banyak makannya bulan Syaban <laughs> tapi prosesnya kalau sebulan udah nggak ngerokok sama sekali bisa Udah lumayan mudah deh. kalah. Iya, cuman kan proses awalnya tuh sebulan penuh kalau nggak ngerokok bisa. Habis gitu selesai itu, selesai sebulan udah mudah bakal dia. Kalah. Allah bulan Ramadan kita lebaran beneran lebaran ya. Insya Allah Lebaran dari dari rokok, lebaran dari kemaksiatan, udah lebaran Maksudnya lebaran bukan bebas begitu. Lebaran yang sesungguhnya tuh hari kemenangan kita udah menang lawan rokok, menang lawan kemaksiatan, menang lawan apa lagi, macam-macam deh. Insya Allah pasang niat dari sekarang, tekad dari sekarang. <laughs> Ini kelihatannya ngadepin Ramadan pada takut semua nih. Musuhnya berat banget. Sebab musuh yang ini nih nggak diikat di bulan Ramadan. Iya. Ya Allah bitaufik hatta nufik. Mudah-mudahan Allah bimbing. Allah kasih kemudahan. Satu hal yang saya pengen bahas di sini hak persaudaraan. An yukrimahu idza warada alaih. Hak persaudaraan. Apabila dia datang saudaramu kepadamu, engkau hormati dia. Jamu dia, muliakan dia. Siapapun dia, nggak pandang bulu. Jangan cuman yang dijamu, yang dimuliakan. Motor parkir sebelah sana itu. Ngalangin mobil. Ya, Diatur aja coba dua tiga orang ke sana deh. Berapa tadi saya bilang? Ah, ketika ada saudara kita siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun keadaannya, hormatin jamu dia dan letakkan semua di tempatnya letakkan semua orang di di tempatnya sebagai bentuk jamuan dan penghormatan kita kepadanya nah jangan cuman yang kita hormatin, yang kita hargain, yang kita banggain. Kalau emang yang datang ke kita berupa eh, apa seorang tamu pejabat, waduh, semuanya geger. Semuanya repot. Macam begini nih. Pengen tahu gak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Kalau ada orang kaya datang, waduh penghormatannya luar biasa deh. Nggak ada duanya. Tapi kalau si miskin datang, bilang lagi sakit, bilang lagi tidur, Cari deh alasan apa aja deh. Anaknya keluar, bilang masih miskin. bapak barusan bilang katanya bapak lagi tidur. Sampai segitunya. Lah, kita hormatin siapa pun. Dan kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Rasul shallallahu alaihi wasallam bilang, "Idza ja'akum karimul fa fa'akrimuh." Kalau datang kepada kalian orang yang terhormat, hormati dia sesuai dengan keadaannya. Nabi ngajarin begitu. Ulama ditempatkan di tempat yang ulama. Pejabat ditempatkan di tempatnya pejabat. Ya. Dan begitu seterusnya. Orang-orang biasa ya di tempatnya yang biasa. Semua sesuai dengan keadaan. Nabi bilang begitu. Jangan kita tempatkan pejabat di tempatnya ulama. Ya ulama ditaruh di tempatnya pejabat. Cuman kadang emang kita juga bingung sih. Orang sekarang pada ngerendahin dirinya masing-masing. Ulama ya nggak beda sama pejabat, bicaranya politik. Kita juga sampai bingung mau nempatin nih orang di mana. Di posisi ulama, apa politikus, apa bagaimana kita bingung. La ilaha illallah ini zaman zaman bikin kita pusing. Terus di antara bentuk penghormatan Syuf An Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya ya. Tadi anda rupa. Nabi bilang Man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghina faqad dhahaba thulutha dinihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bersikap tawadhu merendah diri kepada orang kaya yang soleh, orang kaya yang soleh, tapi kerendahan dia, tawaduknya dia bukan karena kesolehan ini orang, tapi karena kekayaannya, lirina. Nabi bilang orang yang semacam ini maka sungguh dua pertiga dari agama, iman yang ada di dalam hatinya hilang. Dua per tiga dari agama yang dia punya ngilang udah masa lama, lama tinggal. Bukan saya yang ngomong, tapi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama orang kaya yang soleh karena kekayaannya bukan karena kesolehannya atau bukan karena ada orang menghormatin orang kaya yang biasa tapi yang mendorong dia untuk menghormatinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum karimul qaum fa'akrimu tadi kan saya bilang nabi bilang apabila datang orang yang mulia orang terhormat hormatin dia sesuai kapasitasnya ada orang yang menghormati orang kaya karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini itu nggak ada masalah atau karena kesolehannya nggak ada masalah tapi kalau menghormatinya karena dia kaya karena ada tujuan di balik itu. Ya, ambil kabar faqad zahabat dulu tadi ini. Dua pertiga dari agama yang dia punya masa lama hilang udah. Lama tinggal, tinggal. Alangkah banyaknya orang macam begini ya. Pejabat datang, wudhu heboh banget. Kayak Nabi yang datang. Benar. Bingung kita. Bingung. La ilaha illallah. Kemana iman? Mendinglah kalau pejabatnya faleh. Ini enggak, kita tahu semua rahasia umum. Rahasia umum. Apa? Apa? Ya Allah. Dari awal emang kagak punya agama hingga hilang tuh agama. Heran kita. Bandingin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya Rasulullah? Ida da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjala. Wa abu syafiq ar-rahim bil yatimi wal armalah. Kalau dipanggil sama si miskin, langsung cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kalau dipanggil sama si miskin, sama si fakir. Aduh. Ada apa dia manggil kita nih? Jangan-jangan mau nyusahin lagi. Ini buka ini muka-muka nyusahin modelnya nih. Pertama iya senyum. Kedua, senyumnya hilang. Ketiga, ya pengen buru-buru, oh saya lagi repot. Temuin dikit. Keempat udah ngilang. Kelima diusir. Ini kita. Ini kita. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Ini keadaan kita sekarang. Kita ngehormatin orang demi kekayaannya. Kemarin saya bahas satu hadis. Di mana itu? ah, di rumah pengajian malam Rebo. Dan ini pas banget sama keadaan kita. Pas banget. Nah, tentang Kain tadi menghormati seseorang karena kekayaannya kita nggak boleh. Ya. Terus juga kurang lebih mirip kayak begitu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kemarin kita di Kuitang di Al ya di mana tempat baca kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dikutip suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tiga kelompok orang kata Nabi saw. alaihi wasallam. Yang nggak bakal Allah ngeladenin dia. Allah nggak bakal bicara sama dia. Allah nggak bakal mandang dia, nggak dikasih perhatian sama Allah. Apa bahasa kita tuh? Dicuekin. ya, Dicuekin ente dicuekin sama temen ente aja kan nggak enak ya sehari dua hari nggak tahan ente pusing nah ini dicuekin sama Allah ente kalau dicuekin sama Allah bagaimana ente makan bagaimana ente minum bagaimana ente dapat rezeki bagaimana ente dapat oh udah berat dicuekin sama Allah terus nggak disucikan nih orang dan bakal nih orang siksa yang pedih tiga kelompok orang yang pertama Rajulun ala fadli ma'in bitariq yamna'u minhu ibn sabil. Ada satu orang punya air lebih. Punya air lebih di jalanan. Sehingga ada orang apa namanya Ibnu Safir Ibnu Sabil musafir kehausan. Minta air ente gak kasih dia. Padahal ente punya lebih. Ente gak kasih. Nah ini orang yang macam begini nih ya hukumannya dari Allah begitu dicuekin sama Allah disiksa sama Allah punya air lebih kalau dia pas-pasan lain urusan ini punya lebih nggak dipakai sama dia orang minta nggak dikasih padahal tuh orang butuh nah ini dicuekin sama Allah nggak disucikan sama Allah dan akan disiksa oleh Allah itu yang pertama yang kedua ini dia yang anda pengen bahas rojulun bayar rojulan la yubayyi'uhu illa lidunya. Fa in atahu ma yurid wafalah wa illa lam yafilah. Seseorang yang membaiat orang lain untuk menjadi pemimpin. Kalau bahasa kita ngontreng, ya. Seseorang yang membaiat orang lain untuk menjadi pemimpin. Namun nih orang tidak membaiat orang tersebut untuk jadi pemimpin, melainkan untuk tujuan dunia. Kalau dikasih itu dunia, ya dia nurut. Enggak dikasih, dia demo. Nih dicuekin sama Allah model kayak begini dan hari kiamat disiksa sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga orang jualan setelah asar terus dia sumpah palsu bilang bagangannya bagus. Oh, dia sumpah, oh, sumpah demi Allah ini bagus. Padahal dia bohong. Setelah asar dia lakukan begitu. Nah ini termasuk orang yang dicuekin sama Allah. Syahid hendak yang nomor dua tadi. 15 orang demi untuk tujuan dunia kekayaannya. Waduh, alangkah banyaknya ini orang zaman sekarang. Kemarin udah kita lalui, mau besok juga bakal kita lalui lagi. La ilaha illallah. Yang ada di benak kita dunia, dunia, dunia, dunia, dunia nggak ada lagi lain. Ya. Imam Al-Haddad sampai bilang, ya izhad bikal bik fid dahril lati fatanat tawaifan fara'auha ghayatat talabi tanafasuha wa a'tawha gawalibahum ma'al qulub fa ya lillahi min ajabi فهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي Imam Al-Haddad bilang e, bersihin kau punya hati dari apa kecintaan kepada dunia yang udah merusak pemikiran sebagian besar kaum muslimin sehingga mereka menganggap dunia puncak segala harapan mereka berikan kepada dunia segala yang mereka berikan yang mereka miliki jiwa raga pemikiran waktu untuk dunia mereka kejar-kejar mereka berikan jiwa raga mereka untuk dunia padahal tuh dunia di mata Allah nggak ada harganya lebih hina dari sayap nyamuk ini keadaan kita zaman sekarang dan inilah yang merusak kita dari dulu sampai sekarang ini yang merusak kita Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah katanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari ini penyakit. Gak cuma sekedar dijaga, kalau dijaga belum kena. Man kita udah kena aman penyakit. Mudah-mudahan kita diobatin, disembuhin sama Allah dari ini penyakit. Jangan sampai ketular dan jangan sampai nularin. Ya Rabb ya Allah. Ya Rab, mudah-mudahan kita dijaga, dijaga, disucikan. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله الله يا الله تاريخ خير البريه يلا اسلك بيننا يا طريق السويه أحسن منا به كنزنا والغابية لتأكد تجفل حال من نوبتيه الشكر وفي شان ظهر بطن على هدينية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين uh, malam Jumat besok ya kita di Bogor Iya, malam Jumat yang akan datang yang punya kesempatan ya hadir acara Isra Mi'raj di makam keramat Al Habib Abdullah bin Al Atas Empang Bogor. Dia dari dari jam setengah lima tuh udah ada acara sampai maghrib, maghrib lanjut lagi sampai isya. Yang punya kesempatan untuk hadir biar pada hadir insya Allah berkah dunia akhir Akhir. Senin nanti orang udah pada tahu deh acara di Majelis Al Munawar, Masjid Al Munawar. Ya Rabbana tarafna.